kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang di, yang sudah masuk. Ehm, bagaimana tentang hadis taraf sufi umroh ini? Apakah ini benar hadis Nabi? Ini hadis Nabi diriwayatkan oleh eh, Imam Malik dalam muatoknya dan juga Imam di dalam sahihnya. Nah, ini sahih akan dipikir ditanyakan oleh para ulama ya biasanya Al-Bani dan yang lainnya ulama-ulama mutakakhirin dan juga ini dari riwayat Abu wajib wajibkah orang hamil berpuasa orang hamil atau wanita hamil tidak wajib berpuasa artinya mereka termasuk orang-orang yang boleh berbuka ya dan eh, membayar dia sebagai ganti puasa yang ditinggalkannya. Kalau wanita hampir berpuasa dibolehkan dengan catatan tidak mengganggu atau tidak membahayakan janin yang di kandungnya tidak membahayakan keselamatan dirinya dan janin yang dikandungnya. Karena wanita hamil itu kira dua, bilangnya kira dua. Ya, dia wanita hamil harus memperhatikan bukan hanya keselamatan dirinya, tapi juga keselamatan janin yang ada di dalam kandungannya. Oleh karena itu siapa saja yang membuat gugur wanita hamil, maka ada kafaratnya, ada diatnya, dia wajib membayar dia. Kalau tidak salah, lima ekor onta. apa yang dilakukan dalam mengerjakan iktikaf secara sunnah. Nah, dalam hal ini ada buku iktikaf bersama Rasul. Ya, maksudnya iktikaf sesuai dengan sunnah Rasulullah itu sudah ada bukunya. Silahkan untuk e, baca di situ. Ya, beberapa perkara, perkara yang berkaitan dengan iktikaf tentang itu. Amal-amal, e, kapan masuk e, tempat iktikaf dan kapan keluar, syarat-syaratnya, ketentuan-ketentuannya dijelaskan di situ. Hak membuat ibadah adalah hak Rasul. Apakah ibadah yang tidak dilarang Rasul termasuk sunnah? Yang tidak dilarang Rasul yaitu termasuk perkara mubah. Ya, karena ibadah itu adalah perintah. Ya, ibadah adalah perintah. Perkara yang tidak dilarang Rasul itu termasuk perkara mubah. Dan perkara mubah ini tergantung niatnya. Saya tanyakan makan dilarang atau tidak dilarang? Makan tidak dilarang, tapi bukan dilarang. Makan tidak dilarang. Apakah makan dapat kita berikan ibadah? Tidak secara mutlak. Ya, bisa bernilai ibadah dengan niat. Nah, demikian. Adapun ibadah syariah itu harus dengan perintah. Ya, harus dengan perintah konstitusi. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berapa pertanyaan malaikat mungkar nakir di dalam kubur? di alam kubur. Ada empat berdasarkan riwayat Al-Bara bin Azib ada empat yang bernama tentang eh, tentang eh, tentang tauhid, yang kedua tentang adil tentang Islam, yang ketiga tentang an tentang nabi, dan yang keempat tentang ilmu, itu Ya. Jadi itulah empat pertanyaan di alam kubur. Bolehkah semua sholat sunat bacaannya dijaharkan, dikeraskan? Ya, tata cara keisian sholat Rasul mengatakan Sallu kamaru ini Salli Sholatlah kamu seperti aku mengerjakannya Ya Demikian juga di dalam sholat-sholat sunat Yang Rasulullah contohkan Untuk menjaharkannya kita boleh menjaharkannya Seperti sholat malam Ya Sholat uh, Idul Fitri, Idul Adha bagi yang menyatakannya itu sunat muakkad, ya. Bagi yang mengatakannya wajib, ya tentunya ya sunat sholat wajib Jumat, Idul Fitri itu dijaharkan. Adapun yang tidak dicontohkan untuk dijaharkan, maka tidak menjaharkannya. Ya seperti sholat sholat rawatib, ya sholat salat sunat rawatib Rasulullah Alaihi Wasallam tidak menjaharkannya, maka kita pun tidak menjaharkannya, tidak mengeraskannya. Allahu Akbar dalam sebuah majalah ter, tertulis ada yang mengatakan Islam memerintahkan untuk taat secara mutlak kepada penguasa dalam kondisi apapun dan kapanpun. Dengan mengikuti hadis Nabi, seadilah penguasa, penguasa kamu selama dia masih tak masih salat. Mereka lupa dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh al Bihaki dan Hakim mengatakan akan muncul selaku amir amir mereka menyuruh kamu berbuat mungkar dan mencegah kamu berbuat ma'ruf. Kemudian Rasulullah berkata tidak ada ketaatan pada mereka. Penjelasan dalam hal ini. saya bisa dikitip ya, ketaatan kepada penguasa tidak berlaku secara mutlak. Ya. Al inna atau bil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Dalam perkara-perkara mungkar kita tidak boleh taat Paham? Dalam perkara-perkara mungkar kita tidak boleh taat kepada penguasa yang Fiddin. Rahimani wa rahimakumullah. Ya, cuma di sana ada satu perkara yang mungkin agak agak sedikit lebih detail, yaitu mengenai masalah perselisihan di tengah umat yang diputuskan oleh penguasa, yaitu istihad yang diambil oleh penguasa. Ya tentunya istihad ada yang benar, ada ada yang yang salah. Namun jika istiak istihad telah diambil oleh penguasa, kita wajib untuk mensaatinya. Selama itu adalah istihad dari para ulama-ulama kita. Nah ini yang harus diperhatikan. Ya, dalam perkara yang jelas mungkar, ya jelas kita katakan satu penyelisihan atau pelanggaran terhadap syariat, nah itu tidak boleh sangat. Misalnya kita disuruh untuk berbuat maksiat misalnya, ya kita disuruh untuk berbuat mungkar. Nah ini tidak wajib taat kepada penguasa di dalam perkara-perkara seperti ini. Ya Ialah atau atali makhlukin fi maksiatin khalik. Tidak boleh taat kepada e, makhluk siapapun dia, penguasa ataupun yang lainnya dalam hal berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi dalam perkara-perkara yang mubah, dalam perkara-perkara yang lainnya kita wajib taat kepada penguasa, ya. Wajib taat kepada penguasa. muda yang belum siap nikah, tapi di dalam hati dan pikirannya sudah cenderung mengarah ke pernikahan. Apakah hal termasuk dilarang? Ustaz Fiddin Rasulullah telah menjelaskan kondisi ini dalam hadis ter, eh, dalam hadis beliau ya masyarakat syabab man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa saja di antara kamu yang sudah mampu ba'ah nafkah lahir batin hendaknya dia mau menikah. Paman lam yastati bagi yang tidak mampu apa solusinya? Alaihi alih Alaihi siap. Hendaknya dia mengerjakan puasa. Fa innahu lahu Karena puasa itu adalah benteng bagi dirinya. Ya jadi bukan mikirkan yang enggak-enggak. Bukan mikirkan yang macam-macam. Solusi bagi pemuda yang belum mampu menikah hanya satu diberikan oleh Rasulullah yaitu apa? Berpuasa ya menikmati Rajin-rajin berpuasa. Ya, karena kalau sudah menikah kebanyakan enggak ya enggak sempat berpuasa. Ya, ya apalagi di bagi pasangan-pasangan muda pengantin baru ya tentunya sibuknya lain ya bukan sibuk berpuasa lagi nah dan juga sibuk mencari nafkah wanita jadi mumpung masih muda belum mampu menikah, rajin-rajin berpuasa. Ya itu itu penghematan untuk biaya nikah. ya pemuda boros, banyak makan. Akhirnya bagaimana? Belum mampu nikah. Akhirnya bagaimana? Ya pikirannya macam macam-macam macam itu. Ya kalau dia lakukan terapi Nabi ini, dia berpuasa. Satu, tentunya puasa akan menurunkan apa namanya gejolak syahwatnya. Yang kedua, kantongnya bisa dihemat begitu. Minimal makan siang lepas. Dan bagaimana dengan hadis tidak ada etika kecuali di tiga masjid? Ya, ini di eh, ini istilah sebenarnya istilah ini di kalangan ulama mutakhirin, ya, di kalangan mutakaddimin Ya, jumhur ulama berpendapat boleh intikaf di masjid jami. Ini harus dipahami peneliti. Di kalangan akhirin di antara Syarwani berpendapat kita hormati pendapat beliau mengatakan berdasarkan dengan hadis Ubaidillah yang beliau riwayatkan yang beliau sampaikan, beliau membatasi intikaf hanya pada tiga masjid. Nah, tetapi Ibn Fitin hadis tersebut masih bisa dipahami kepada makna yang lain untuk menggabungkannya dengan nas-nas syar'i yang lain yaitu dengan dengan dengan membawakan hadis tersebut kepada nazar iktikaf yaitu iktikaf nazar iktikaf nazar itu tidak boleh kecuali ketiga masjid ini tidak boleh kita bernazar iktikaf di masjid istiqlal karena ini akan membuat kita bersengaja mengadakan perjalanan ke masjid tersebut ya nazar iktikaf hanya boleh ke masjid Nabawi masjid al-haram dan masjid al-aqsa. Ya, nah demikian. Nah itulah cara memahaminya dan e, ini merupakan e, tinjauan yang dipakai oleh Syekh Muhammad bin Saleh al Utsaimin. Wallahu a'lam. Thank you. <coughs> Apa yang harus dilakukan jika terlambat setelah terawih dua rakaat? Setelah terawih dua-dua bersama imam. Apakah harus mengulang dua rakaat itu sementara imam sudah bertakbir kembali untuk rakaat selanjutnya? Atau apakah saya atau apakah harus mengulang yang dua rakaat setelah sholat witir bersama imam? atau mengabaikan dua rakaat yang terlambat. Ia abaikan saja dua rakaat yang terlambat itu ikhwan fillah. Salat bersama imam sampai se sampai semampu kamu. Ya, pada qadarullah. Ya, kita datang ke masjid ternyata apa? Imam sudah tinggal lima rakaat lagi atau tinggal tiga rakaat lagi dua witir satu ya udah ikuti bersama imam dua witir satu Masalah imam yang hatta sorry Ya. Kutiba kiamu, qiyamu laila. Coba perhatikan hadis ah, itu benar-benar barang siapa yang salah bersama imam sampai selesai sampai imam selesai maka ditulis baginya salat semalam untuk dalam hadis sudah disebutkan dari awal ya. cuma hanya saja tentunya seseorang tidak boleh menyengaja dan Allah Subhanahu wa taala betul maha tahu kondisi hamba-hambanya ya dia yang main main itu ada dia tunggu sampai sudah tiga dia ya. tapi kalau memang tidak ada kemampuan ya karena apa satu amalan itu berdasarkan kemampuan yang dimiliki la yukallifullahu nafsan illa usaha ya, Allah tidak membebani orang insan kecuali menurut kadar kemampuan. Ya kalau misalnya ya kebetulan dia datang sudah sudah lewat dua rakaat atau empat rakaat dia ikut bersama imam sampai selesai. Nah kalau kita mau mengisi waktu malam kita dengan sholat lanjutkan sholat malam dua rakaat dua rakaat dua rakaat tanpa batas silakan ya boleh tapi jangan berwikir dua kali wikir dalam satu malam cukup di satu witir yang kita lakukan bersama imam tadi nah selesai Nah, jadi demikianlah. Adino Yusron, Agama ini mudah. Dan Rasulullah SAW telah berikan kelapangan ya di dalam proses sholat malam ini. Maka jangan disempitkan itu ya, disempit. Rasul mengatakan sholatul laili masna masna. Sholat malam itu dua rakaat dua rakaat. Tidak ada batas. Dan para ulama bersepakat ya bahwa sholat malam itu tidak ada batas bilangannya ya sepakat seperti iya ya kemudian Ibnu Abdul Bar dan mayoritas ulama atau jumhur ulama berpendapat jumhur ulama berpendapat bahwa sholat malam itu tidak ada batasnya. Imam yang empat ditambah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al ya. Jadi imam yang empat plus Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang tidak apa mengacu kepada madhab tertentu ya. Mereka berpendapat bahwa sholat malam itu tidak ada batas bilangannya. Ya, jadi sholat malam itu yang terbaik ukurannya adalah waktunya, lamanya, bukan jumlah rakaatnya. Ya, semakin lama kita mengerjakan sholat malam, semakin baik. Semakin sebentar, semakin cepat, ya semakin sedikit ya keutamaannya misalnya sebelah rakaat orang mempertahankan sholat terawih sebelah rakaat nggak boleh lebih nggak boleh kurang Oh, boleh kurang, tapi nggak boleh lebih. Akan ah, tetapi untuk mengejar sebelah rakaat itu, untuk menggapai banyak fadilah yang dipandang sebagai fadilah, dia menyelesaikannya hanya dalam waktu 15 eh, menit saja. Ini menit selesai. Malam berapa jam? Nah kalau dibagi lah berapa? berapa itu? berapa? 500 menit dibagi dengan jumlah waktu yang ada satu malam itu berapa? berapa itu? Jadi seperberapa malam lah yang antum isi, yang antum hidupkan dengan apa? Dengan sholat. Lalu antum mengklaim inilah ibadah yang paling utama karena jumlahnya sebelas rakaat. Nah ini keliru itu. Rasul mengatakan sebaik-baik puasa itu puasa siapa? Daud. Bagaimana puasa Daud? Dari puasa sehari Salat malam yang terbaik salat malam Nabi Daud. Ia ber, ia tidur dua per tiga malam dan menghidupkan sepertiga malam. Sepertiga malam kalau malam kita bagi menjadi tiga bagian, ya sepertiga itu kira-kira berapa jam? Minimal tiga jam. Tiga jam. Ya. Kalau mau sedikit insaf empat jam lah. Empat jam ya. Empat jam. Nah, Nabi Daud menghidupkannya empat jam sholat malam. Nabi juga demikian. Hanya saja Nabi memperpanjang apa? Bacaan. Ya, lewat ayat rahmat beliau memohon rahmat, lewat ayat azab beliau minta perlindungan atau beristighfar kepada Allah dari adab. Hingga waktu sholat beliau panjang, jumlah rakaat beliau sedikit. Nah, jadi kalau ingin mencontoh Nabi, contoh kafa, contoh yang kafa, yaitu apa? Ya, yang perlu dicontoh adalah bacaannya, lamanya. Kalau antum mengerjakan seperti dikerjakan Nabi, ya yaitu apa? Surat rakaat pertama Baqarah plus Ali Imran plus Atisa. Mungkin tiga waktu sahur antum belum lagi genap sebelas mereka, Ya, Ambil tiba waktu sahur antum belum genap sebelas mereka. Kalau itu yang dibaca, tapi kalau yang dibaca inna atau inna Kul ahad atau al-hakimut takasur ke bawah gitu Ya 15 menit kelar itu. 15 menit kelar. Ya. Nah demikian. Ya. Jadi itu berkaitan dengan salat malam. Jadi salat malam itu waktunya ikhwan yang memberikan keutamaan karena itu yang memberikan pengaruh. Ya. Ada pun jumlah rakaat, apa pengaruh yang bisa diambil dari itu nggak ada eh, kalau hanya sekedar mengejar 11 dan 13 rakaat. Tapi pelaksanaannya tidak seperti Rasulullah. Pelaksanaannya apa namanya? Ya, model kita yang 15, 15 menit atau kurang 15 menit selesai. Pengaruh apa yang ada yang bisa kita rasakan bagi jiwa kita nggak ada. Apa yang dinamakan ya, siang, bangkoma Ramadan. Koma artinya secara bahasa apa artinya? Koma apa? Siapa yang belajar bahasa Arab dulu? Koma artinya apa? Koma yang kumu. Yaman, koiman. Koma apa? Berdiri dan nah, berdiri. Yang dimaksud dalam ayat hadis ini adalah sholat, sholat malam, dia boleh. Koma Ramadan, dia menghidupkan malam harinya dengan apa? Qiyamul qiyamul ya, rumah, apa ma laqad Gimana wa kitaban. Nah, demikian yang dikutip. Ya, dalam hadis yang lain lebih khusus lagi maqama lailatul qadri. Imanan wa kitaban. Kalau siapa yang berdiri salat malam untuk mengajar Lailatul Qadri, maka apa? Diampuni dosanya yang telah lalu, eh, dosi, uh, eh, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu itu Rahimani orang. Dan Rasulullah di sepuluh hari, eh, hari terakhir bulan Ramadan beliau mengencangkan apa? Kita pinggangnya, mencangkan kait sarungnya, yang membangunkan keluarganya untuk apa? Sholat. Menghidupkan malam bulan ramadhan dengan sholat. Oleh karena itu para imam dahulu memberikan keringanan bagi yang gak hafal ayat-ayat panjang dan nggak mampu untuk berdiri lama. Ya, Abdulul Qiyam, Salat itu lul kunut. Ya, sebaik-baik salat itu, maksudnya salat malam di sini adalah tulul kunut. Ya, lamanya ber, berdiri seperti Nabi, bayangkan. Ya, silakan langsung praktekkan. Rakaat pertama Nabi pernah membaca apa? Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa selesai. Kami pernah coba. <laughs> Mungkin Yang ya. harusnya dia membaca, yang mendengarkannya ini nggak sanggup kan begitu. Sambil berdiri. Nah demikian itu nih rahimani wa rahimah. Jadi ini untuk memberikan satu gambaran yang yang mungkin agak apa yang perlu diluruskan mengenai sholat malam. Ya, nah demikian. rahimah. maaf-maafan sebelum Ramadan seandainya apa sudahnya apa ada ada apa ada faedahnya ya, ini ada tradisi bukan dikit yang tidak ada sebenarnya contohnya dari salam yaitu bermaaf-maafan ya di sebelum Ramadan maupun pada hari hari raya ya bermaaf-maafan ya tentunya ikhwan kalau memang memang ada kesalahan minta maaf itu memang satu hal yang dituntut ya ya minta maaf kepada seorang yang kita nggak pernah jumpa ini adalah satu hal yang gimana ya ya tidak ada dalilnya ya adapun minta ampun kepada Allah bertobat kepada Allah di, dianjurkan setiap saat meminta maaf ya tidak perlu setiap saat ya tidak perlu setiap saat bahkan mungkin seorang baru kenalan minta maaf ya bulan <laughs> gitu ya baru kenalan kita minta maaf gimana oh, ada apa namanya amal ini hanya ah, sekedar tradisi dan minta maaf juga bukan dituliskan pada waktu-waktu ter tertentu. Kapan kita ingat kita punya kesalahan kepada si bulan, harus minta maaf dengan segera. Jangan menunggu nah nantilah datang bulan Ramadan atau nantilah ya uh, apabila tiba hari hari raya ya. Nah ini lebih kepada tradisi yang tidak ada contohnya. Baik. Dan yang dianjurkan atau Fidin menyebut bulan Ramadan itu bukan bermaaf-maafan, tapi apa saling mengucapkan se selamat atas datangnya bulan Ramadan. Adapun hari ini dengan saling mendoakan takabbalallahu minna wa minkum. Nah itu dia. saja. Ya, karena Idul Fitri itu satu hari saja sebenarnya. Ada pun Idul Fitri satu bulan itu di Indonesia. <laughs> Idul Fitri itu satu Syawal ya, kan kami sih. dua Syawal bukan Idul Fitri. Nah itu juga eh, di, di tempat sholat ya di apa namanya di lapangan. Kapan wanita nifas sudah harus kembali sholat, ya apakah setelah 40 hari? Ya batas maksimalnya 40 hari. Tapi kalau dia melihat bersih sudah itu, sebelum itu ya, dia dianggap bersih. Allah Apa benar orang tua bisa masuk surga karena doa anaknya yang saleh? Pertanyaannya kurang lengkap di sini. Apa benar orang tua bisa masuk surga karena doa anak yang soleh? Secara umum bisa, Ibn Ibn. Ya, karena doa itu berguna. Ya, ya. Uh, apa kata Nabi? Ya, idza mata ibnu adam saya sa'iru amalihi lamin salah. Apabila mati bagi Adam, anak Adam, maka akan terputus semua amalnya kecuali dari tiga perkara. Salah satunya adalah apa? waladun solihun yadu'ulah anak soleh yang mendoakannya dan doa itu lah ya, la yarudul qadha doa tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali artinya apa banyak perkara yang berubah karena doa mungkin saja seorang ternyata dia masuk surga ya telah dapat doa dari anaknya begitulah yang tertulis di lauhul mahfuz ya mana tahu ya kita tidak tahu rahasia takdir kan begitu ya nah demikian jadi jawabnya bisa Ini anaknya karena katanya marah kepada orang tuanya karena orang tuanya mau kawin lagi. Lalu apa hubungannya dengan doa anak yang soleh? Ini bukan marah, merajuk Marah sesaat itu bukan tidak menjadi ukuran. keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Mana yang lebih utama membaca atau minta dapurinya Ya tentunya Ibn Fidik Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran ya. Bahkan disebutkan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran Rasulullah SAW bertadarus Al-Quran ya, setiap bulan Ramadan bersama Jibril dan ketika beliau hendak wafat Beliau bertadarus sampai dua kali, ya, yaitu mengulang bacaan Al-Quran, ya. Nah demikian. Jadi tentunya ya bulan Ramadan ini para salaf juga dahulu perbanyak membaca Al-Quran. Bahkan di antara mereka ada yang menghatamkannya setiap hari. Ya, ini tentunya ya larangan al Quran kurang dari tiga hari. Sebagian ulama membawakannya yaitu jika pada waktu-waktu normal, pada waktu-waktu tarikh, ya bolehkan ya menamatkannya kurang dari itu. Wallahu alam. Yaitu cara untuk memahami riwayat-riwayat dari para salaf yang mereka menamatkannya kurang dari tiga hari di bulan Ramadhan. Ramadan. Ya, kalau kita ingin mengambil kehati-hatian, kita ambil hadis Nabi tadi, yaitu kita baca, ya kita tamatkan kurang uh, apa namanya tiga hari ya, tidak lebih dari tiga hari. Ya tentunya itu Fidin membaca dengan mentadaburinya lebih baik daripada membacanya saja tanpa tadabur atau tadabur saja tanpa mau membaca. Jadi dua-duanya yang mengikuti. Bagaimana cara untuk menuju ke arah jalan hakikat Islam yang sejati? Ya cara satu-satunya adalah dengan belajar. Ya mulai dari belajar, mulai dari menuntut ilmu. Segala sesuatunya mulai dari al ilmu. Oleh karena itu dikatakan al ilmu qabla al qaul dan amal. Kesungguhan menuntut ilmu dan kesungguhan untuk mengamalkannya ini merupakan jalan arah e, menuju jalan e, e, merupakan jalan menuju hakikat Islam yang sejati. Ya, jadi sebagian orang mungkin melihat Islam dari sudut pandang yang sempit atau dari sudut pandang yang keliru dan salah sehingga dia punya gambaran yang keliru tentang Islam. Nah ini merupakan satu perkara yang menghalangi seorang memahami Islam. Jadi dengan belajar Islam mulai dari dasar sampai ke pucuknya, dengan itulah kita dapat memahami bangunan Islam mulai dari akidah, mulai dari dasar, memahami ya kalimat la ilaha illallah. Ya, memahami Muhammadur Rasul Rasulullah. Memahami salat, rukun Islam yang lima, salat, zakat, saum dan haji. Terus memahami arkanul Islam yang enam terus memahami makna ihsan. Nah itulah dia maratibuddin Nanti akan kita jelaskan tentang maratibuddin, tingkatan-tingkatan dalam agama. Ada berapa tingkatan dalam agama yang diajarkan oleh Jibril kepada Rasulullah? Ada tiga. Yaitu apa? Islam, Iman, dan Ihsan. Nah itu saja. Itu yang diajarkan Jibril kepada Rasulullah. Ya, di mana Rasul mengatakan, "Dzaka Jibril." Itu adalah Jibril yu'allimukum dinakum. Jibril datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Itulah dia Islam. Ini banyak sekali pertanyaannya. Ya. Witir adalah eh, ada hadis yang mengatakan witir adalah penutup sholat malam. Ya bukan ini yang lafalnya. Ija'alu akhirah salatikum akhirah salatikum bilaili al-witr. Jadikanlah akhir salat malam kamu witir. Para ulama membawakan bahwa ini adalah anjuran, bukan wajib. Karena salat witir juga tidak wajib. Wajib salat witir tidak. Maka sabda Nabi dari ija'alu akhirah salatikum bilaili al-witr. Jadikanlah akhir jadi sholat malam kamu witir ini anjuran. Kalau bisa jadikanlah witir sebagai yang terakhir. Nah demikian. Allahu a'lam. tetap di masjid anak sholat tarawihnya 23 rakaat. Jadi kalau anak ambil 8 rakaat dan melaksanakan witir di rumah, apakah anak tidak mengikuti sunnah Rasulullah agar sholatlah bersama imam sampai selesai? Bukan tidak mengikuti sunnah Rasulullah, tidak mendapatkan fadilah. Ya, tidak mendapatkan fadilah. Ya, fadilah itu berlaku untuk orang yang sholat bersama imam sampai selesai. Kita imam dia tergantung istihad imamnya. Kalau istihad imamnya dia beristihad sholat malam boleh lebih dari 11 atau 13 rakaat dia ikuti sampai se selesai. Barulah kita mendapatkan fadilah itu. Kalau kita putus di tengah jalan, kita jangan mendapatkan fadilah tersebut bukan itu. Rahimani wa rahmatullah. Ini pun dengan catatan, ya 23 rakaat dilakukan dengan tumakni, tumakni. nah. Nah, kalau 23 rakaat itu tumang nina, ya, karena tumang nina adalah syarat Salah. Ya, jika syarat ini dipenuhi, maka ikuti sampai 23 sampai selesai. Barulah kita mendapatkan fadilahnya. Nah, demikian yang saya Ada yang mengatakan tidak ada pertentangan, eh, ada yang anak dengar yang sebelah rakaat tidak ada pertentangan antara para ulama. Mohon penjelasannya. Nah ini masalah keutamaan. Masalah yang lebih baik. Bukan masalah sah atau tidak sah. Paham? Bukan masalah sah atau tidak sah. Mereka sepakat sebelah rakaat baik. Lebih baik. Itu pun dengan catatan dengan catatan dengan dua tanda petik yaitu apa? Salatnya seperti yang dilakukan oleh Rasul Rasulullah baru sempurna yang namanya lebih baik itu. Ya, baru sempurna yang namanya lebih baik sebelas rakaat jika dilakukan sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah waktunya juga jumlah rakaatnya juga ini yang terbaik nah itu tidak diperselisihkan adapun lebih dari itu para ulama jumhur ulama juga sepakat Ya itu tidak mengapa. Ya, nah, itu pendapat yang rajin. Jadi tidak perlu di dipertentangkan. Dan juga jika imam 23 rakaat dan sholatnya cuma mina nah, kita harus ikut imam sampai ke selesai. Kalau tidak, Nabi mengatakan barang siapa yang sholat bersama imam sampai ke selesai sampai ke Nah istihan imam paling Kecil Ya Rafaul kilaf Dalam sholat juga demikian Ya istihan imam mengangkat kilaf, Ya Mengangkat kilaf. ya. Nah, jika tidak tumanina, tidak sah sholat tanpa tumanina. Karena Rasulullah merintahkan kepada orang yang buruk sholatnya supaya mengulang sholatnya. Kenapa? Karena tidak ada tuma mina. Ya kalau tidak mina lebih baik antum sholat di rumah daripada antum sholat mikir balik. Apa keutamaan orang yang meninggal pada bulan Ramadan? Allah. meninggal pada hari Jumat ada ya salah satu tanda husnul adalah orang yang mati pada hari dan malam Jumat. Adapun bulan Ramadan, Allah Allah Wanita menyusui, ya wanita menyusui juga tidak apa namanya tidak wajib berpuasa. Mereka boleh berbuka dan membayar fidyah. Bagaimana seorang musafir mengganti puasanya jika ia berada di luar kota selama sebulan penuh dan selama sebulan ia tidak pernah mengerjakannya. Ia diganti di di ayamin pada hari yang lain. Ada apakah ada ayat atau hadis yang menyatakan lebih mudah onta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga? Enggak ada. Enggak ya? ada, enggak ada ayat-ayat yang bunyinya seperti ini dan juga hadis yang bunyinya seperti itu. Nanti orang-orang kaya latihannya masuk lubang jarum semua. Ada yang bertanya apakah benar siksa kubur di bulan Ramadan dihentikan? Wallahu alam. Anda nggak tahu itu apa ada hadisnya. Sebagian orang bicara kadang-kadang tidak ada dalilnya dan jadi suatu yang ma'ruf di tengah-tengah kaum muslimin. Padahal ya belum ma'ruf menurut saya. atau menurut ya ilmu Ya iya, tidak, tidak termasuk bid'ah. Bahkan itu merupakan musyawarah fil khair. Ya berlomba-lomba bersegera di dalam ke kebaikan. Wallahu a'lam. Nah demikian saja yang ya, Fidin terlalu banyak pertanyaan saya dengan mengalami